hati-hati awewe awe tong kajebak ku kasep na lalaki lalaki kayaknya malah bawa modus betul ngomong I love tapi tidak berani mengajak ke penghulu bisa memberikan coklat tapi tidak mampu memberi seperangkat alat sholat ngomong nak my darling bani sweetie aku hampa tanpa tanpamu aku galau tanpa dirimu Aku berjanji akan membawa kamu ke pelaminan.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 آله حق قدره ومقداره العظيم لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني أعطنا محبتك ومعرفتك بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق الغائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الآية صدق العظيم وصدق رسوله الكريم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسر رحيمه وقال أيضا أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل الصلاة فإن صلحت قد أفلاها وأنجاها وإن فسدت وقد خاب وخسر وقال أيضا من تمسك بسنة عند فساد أمتي فله أسر مئة شهيد الحديث anu ku pribados dipihormat oke ku Allah dimuliakeun amin keluarga besar Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Babus Salam. Mudah-mudahan ieu pasantren cing barokah. Iya majelisna cing pinu rahmat. Amin. Terkhusus pimpinan pondok pesantren alladzi lam yudhkar ismuhu hafidhullahu taala wal karami doakan anjina cing damang panjang yusuana. Para asatid asatidahna, para santri wal santriahna Terkhusus mudah-mudahan santri wal santria Babu Salam cing janten para ulama-ulama soleh dan soleha Amin. yang berahlakul karimah. Aparatur pemerintahan, para RT Araya, para RW, Parawan, Alhamdulillah. Tuh di situ Parawan. Dan udah harman ini ini Para bola eta ya mah parawan bobol bahula kum sadayana warga wargi kampung desa kecamatan kabupaten bagaimana kabarnya Alhamdulillah luar biasa Allah ak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Pohon pisang digigit toke makin siang harus makin ok karena di depan sini ada pohon pinang digigit semut emang dai nanang yang paling terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Sapertosna ibu serang bapak nembean patepang serang pribados. Paingan hararok cai si kemujar kasaatan. <laughs> Atau pandangan pertama begitu menggoda. Semoga pertemuan pertama ini menjadi pertemuan yang menjadikan kita menjadi sebuah keluarga dunia wal akhirah. Yang selalu ada rasa rindu yang terpatri dalam relung kalbu antara diriku dan dirimu. Dari nini nini nu GR hong. <laughs> Tak terbagi karena ini nini apa mah. Siap orang salawatan dela meh barokah siap. Orang doa dela ya babu salam anu tos usia 11 tahun leres cing tambah-tambah keberkahan tambah maju tambah sukses tambah naon oh ya, tambah diakui oleh daerah sendiri kemudian oleh dalam dan luar negeri amin amin ya Allah ya rabbal sok Tutur kenala. Assalamualaikum. cing kompak eh maksudnya saya sadaya Halo apa? Ya dangukan. Ari jantan jalmi teh tong tuturut. Tuturut batur, tuturut munding. <laughs> Atau abdi teh munding. Tong tuturut batur. Bilih kabawa sakaba-kaba. Assalamu alaika. Assalamu alaika. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamu alaika. Assalamu Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Assalamu alaika. Assalamu Ya Habib Allah. Ya Habib Allah. Angkat panangana. Menurut angkat panangana berarti kelekna bau. Cik luhur atau ibu menitip parede gitu. Cik luhur mana panangana teh tinggal Tah gitu. Lawa salli wa salli wa barik. Ahmad ya habibi habibi habibi salam habibi salam alaikum. wabarakatuh. Asik. Alhamdulillah. Barokah maca sholawat mugado hutang cing lalunas. Amin. Tuh di aminah. Didoakan cing lunas hutang mah aminah tarik. Giliran maca sholawat ngap-ngapan. Nu no, aminah tarik berarti ETT garade garade tanaga. Anu amin berarti lo bahu diwaller enak maca sholawat enak nyanyi dangdut ok sholawatan osok dangngdutanok na umpami urang mausholawat soksana usaha rewosan Insya Allah menangga jaran beten seren dangdutan ibu nyanyi dangdut keceuhan Da orang mau umat Rasul jadi kuduna resep. Orang mah resepna Insya Allah resepna sholawatan. Amin ya Allah ya Robbal. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala ur sedayana tiasa ngalengkah kedua sampeyanngepat kedua panangan mugia lengkah dua sampeyan urang kepat dua panangan urang ciindiangkan ibadah Allah aya kadongkapan anu agung bisan pahalana kecuali dongkap na kan pangasan aya calik anu angkaribku barokah kecuali caling nadina panwasan matat seu umpami ayaah pangasan teh C ra resep punyaimpa haharimpa semangat semangat komo Di bulanban lain karena Ramada di bulanja Dina bulan Roja Pak Insya Allah segala rupat bernilai ibadah punya tak Jalma nurep ngaji na bulanrojjabma segala ruate jadi ibadah jadi barokah Alham Alhamdulillah panrojjab jadi Amerikadina bahasa Arabrojjaba fiil Madinah aya roh aya Jim ayaba Ro Rohmatullah Jimjir Mul Ababibak birulo Cisannjal manu ibadah Dina bulan Roja rek salatna rek ngajina rek amal solehna ku Allah dibalasku rahmat ku Allah dibalasku ampunan ku Allah dibalasku barokah bahkan sebagian ulama mengatakan barang siapa yang beribadah di bulan Rojab maka Allah akan balas 70 rahmat 70 ampunan dan 70 keberkahan Alhamdulillah jadi ibu sarang bapak calik di diete di ganjarna 70 barokah ui bertos pujang-bujang dadir bekok oge alias hitut jadi barokah mata sook beli aya nohoong hitututken sabab satu kali hitutnya 70 barokah dua kali hitut 140 barokah nu ngambe tongnya samaeta Matak jalma nu resep ngaos dina bulan Rajab mah hidayah. Nah jadi karena hitut atuh. Halo. Hai hey, gitu. Halo. Hai. Nama Namanya gimana bete? mata napa ngajian a na orang judullan ngaji na judul na judul ngaji hitut Allah tapi ke baruaan terima di araji ba teh babul hitutbabken tentang hitun tidak kila di mana-mana aun nanyaken laka kejanmahwah hitut naon hari hitut pan gitu Pal jawabu maka kudu dijawab ku anjen wal hitut ari hitut korojak min duburihi eta keluar tina bujur. Halo. Ibu osok ngahitutan caroge. Astagfirullahaladzim. Pang doraka dorakana. Besok ngahitutan caroge. Dong gitu bu. Daripada cerah ditahan Kang Dai jadi penyakit sok sanaos ibu ditahan ya daukeun mau jadi payakit justru jadi ibadah daripada dibrotkan di hareupeun anak Lawa salih wa salih barik Nah acana dina bulan bet angkari bungku barokah Dugekan kah itu toge jadi barokah Sabab ayah peristiwa anu Agung peristiwa Isra Wal Mi'raj manusia yang paling agung diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhan maka ketika seseorang mengagungkan bulan Rojab maka bakal diagungkan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mata Di bulan Rojakmah segen salat sergen ngaos sergenshodaoh entong seeur nonton sineron he anak muda jangan kebanyakan main pace book kom main tikotok aya nusok main tikotok Met met cula metan, met met cula metan. Kalau ada makanan di meja, manggalak leku sia, kiki kikituan. Ayak manfaatnya kikituan. Te ayak main tikotok, te ayak <laughs> manfaat. He main tiktok, komo main pacebook, nonton Yusuf, te ayak manfaatnya. nu aya manfaat mata haus siga kieu salat siga kieu sedekah amalan micen runtah tah menang ganjaran alham komo ayeuna keur musim penyakit tah musim virus oh, oh. ayah virus corona ka dia Ayah virus corona ke dia teu. Teu ayah, nu ayah mah virus corona. Allahu akbar. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kita dihadapkan dengan yang namanya virus corona. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita agar selalu ingat kepadanya. Virus corona ini harus menjadi bahan renungan buat kita semua. Alam dunia yang begitu luasnya, tapi bisa heboh dan bisa terpedaya dengan makhluk yang terkecil yang Allah turunkan. Bayangkan kalau seandainya Allah mengingatkan kepada kita melalui makhluk yang paling besar, yang paling kecil pun sudah menghebohkan alam dunia. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua, apa yang harus kita lakukan? Tiada lain dan tiada bukan adalah zikrullah, mengingat Allah dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan. Insya Mungkin ini adalah sebuah ujian buat kita agar kita semakin dekat kepada Allah. Bahkan mungkin ini adalah sebuah peringatan buat kita Mungkin kita sering melupakan Allah yang menciptakan kita. Maka kita sebagai umat muslim dengan adanya virus corona ini mudah-mudahan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada solusinya yang mampu membasmi atau memusnahkan virus kecil ini adalah zikrullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Dalam pergantian siang dan malam dan silih bergantinya hari demi hari terdapat orang-orang yang berfikir dalam tafsir Jalalain karangan Syekh Ahmad Jalaluddin Al-Mahali Syekh Ahmad Jamaluddin Asyuyuti. Kemudian ditafsirkan lagi dalam tafsir Sawi bahwa ulil albab di sini adalah mereka orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang berpikir itu artinya adalah orang yang sehat. Karena kalau seandainya tidak berpikir, itu adalah orang yang gila. Tidak se Berarti kalau mau sehat bukan hanya terhindar dari virus corona, tapi terhindar dari apapun penyakit itu yaitu harus apa kata Allah? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim yaitu harus berzikir kepada Allah, harus ingat kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi ahli zikir setelah Allah menghadapkan kepada kita yang namanya virus corona. Insya Insya Hal Tomun virus korona nda korm asal di orang Sunda paningkattan korona teh borobet kana jero calana asupe ka kamar ayaana dina kona asupe ka paduda kulin wa mainlang layangan korong halo? ditum kukir lukadaoh sabab shodaqoh teh jangan nolak bala terutama shodaqoh keajenganshodaohjantan langan supaya terhindar di virus di panyakit di musibah so bere ajengan tehh Ajngan a teker usum kortah rokok aya ajengan kurang gigi bere su sumbangan lain di omong bere sumbangan. jengan mah kudu resep merek nda ajenganmahre berehan ajengan berehan bereuntah soda kopang age- naga jaran walaupun ajengan teh lobadu loba dua haloo a kene jadi kudatang na virus korona itu adalah peringatan dari Allah bahan renungan buat kita homomo ayana orang Kudu sadar bahwa eta korona tadi diturunken tadidina bulan-bulan Agung bulan Rojab sekedp di bulan saban mudah-mudahan bulan Romadn atau ayah eta korona berarti orang teh kudu berpikir oh iya corona datangna dina bulan rojab sedangkan cek ulama bulan rojab teh bulan pembersihan diri oh berarti abdi kudu ngabersihan diri tong poho ngudu hari cek pemerintah mah jangan lupa cuci tangan Orang mah tong poho ngudu dari ngudu mah bukan hanya tangan anu diwasu segala rupa oke okay? kakumbah betul Jaga kesehatan, jangan terlalu banyak makan. Bisa disebut RW 06 alias rewog. Jangan terlalu banyak tidur, bisa disebut kebeluk. Makan secukupnya, tidur secukupnya, jangan lepas dari wudhu. Insya Allah kita jauh dari yang namanya virus dan penyakit. Amin ya Allah ya Robbal. Halo, Araya kene doa supaya jauh dina corona. Tuturkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cing kompa. Eh, maraca sadaya, maraca sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Ini a'udzubika. Uh, minal barosi wal jununi wal judami birohmatika ya arhamar rahimin ya, ya Allah abdi berlindung ka dinasagala dina sagala penyakit penyakit aneh-aneh seperti virus corona malaria dan sebagainya jauhkan Abdi Dinasagala panyakit jiwa seperti stress gelok hilang akal sajaban jauhkan Abdi Dinasagala Rui banyaknyawat kulitpertos belang buduk nya, euy tah pokona eta awas ini jangan sampai dianggap sepele itu doanya baginda Nabi Una Muhammad dulu umat Rasulullah dihadapkan virus seperti ini bu dulu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada umat-umatnya untuk mengisolasi dirinya karena pada waktu itu umat Rasulullah dihadapkan dengan virus dihadapkan dengan penyakit jiwa, dihadapkan dengan penyakit kulit, maka doanya itu. Wabil khusus dak santri sok amalkan eta, namanya terhindar dari buduk. Tapi buduk yang santri itu adalah buduk yang barokah. Buduk yang barok barokah. Yang sahang barokah kenana yang indung bapana. Indung bapana bakal asuka surga gara-gara kubud kubudak. Makanya suka-suka aku bodoh gak tuh. Tuh jadi beruntung. Halo. Jadi asuka surga teh kubud. Kubuda. Anu masantren walaupun bud. Buduk. Makanya wahai santri-santri jangan pesimis ya dengan budukmu ya. Kalau santri belum buduk itu bukan dan belum dikatakan santri. Makanya saya bangga menjadi seorang santri karena banyak budi banyak ilmu banyak bodoh saya tahu Allahumma salli wa salli wa barik lanjut baru sampai mana tadi baru sampai doa ngabersihan diri dina segala penyakit saumpami umpami urang ngagaduhan penyawat maka doa nu biasa kurang dibacakan Allahumma Rabbana si adhibil ba'sya isfi anta syafi la sifaa ila sifa'uka sifaan la yugadiru sakoma Seherkan maos eta insya Allah Allah jauhkan dina segala penyakit karena diri orang sedayana Amin ya Allah ya Robbal Jadi bulan Rajab teh bulan pembersihan diri cing barares Halo hey bulan Rajab OG bulan anu Agung anu kedah kurang diambil hikmahna tinggal seana tadi Kori menyebatkan ayat suci Alquran anu tos populer yang berkenaan dengan perjalanan Isra Walmiraj Baginda Nabina Muhammad Hai diwalanku kalimat yang subhananrah Mahaha suci Allah ans ngabrarangkatkan haloo Ari kalimat Subaha kalimat naon tasbih kalimat naon hartosnak Maha suci Gusti tidak ada yang Mahaha suci kecuali Allah Allah yang telah memberangkatkan. Makanya bahasanya subhanalladzi asra. Cek barudak santri mah asra didinya teh dina kata saro yusiru dimajhulkeun jadi isroan. Hartosna memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Gusti Allah. Kepada siapa? Kepada manusia yang agung, manusia yang terpuji, yaitu baginda Nabi Muhammad maka setelah asro ada kata bi'abdihi. Yaitu abdinya Allah. Siapa abdinya Allah? Adalah manusia yang benar-benar mengabdi kepada Allah. Kalau seandainya kita mampu mengabdi sebenar-benarnya kepada Allah, maka kita akan menjadi manusia yang dipuji oleh Allah. Amin dong. Awas, dipuji jeng terpuji beda. Sarwa etete, eh, makna nama seperti Mahmud jeung Muhammad sarwa mubalaghah sarwa segatna isi maf'ul ari Mahmud mah dina hamida yahmadu hamdan bahwa hamidun yang dipuji lamun Muhammad mah dina sulasi mujarad asukana sulasi majid warna kahiji bab kedua aya tasdid dina ain fi'ilna hamadayah madu hamdan bahwa hamidun wadaka halo Halo, kumaha kasripanana barudak? Bantuan atuh. Hamada yuhammidu Muhammadan dan Muhammadun Muhammidun wadaka Muham Madun. Jadi ayat tasdid berarti hartosna naon yang terpuji. Sekali lagi, yang terpuji. Siapa yang terpuji? Baginda Nabi Muhammad maka kalimat tauge abdi Lamun ibu hoyong jantan hamba, orang serena hoyong jantan hamba, hoyong manusia, hoyong menjadi manusia anu dipuji, maka sok hambakan diri urang. Ngan kasaha ka La ilaha illallah la maujuda La ilaha illallah la ma'buda La ilaha illallah la matluba La ilaha illallah la maksuda minallah fillah lillah billah ilallah asal ti Gusti keur imah Gusti bakal balik ka Gus matak sinkron jeung kaayaan Ayana ayana dihadapkan dengan berbagai permasalahan maaf maaf bukan hanya penyakit yang menjadi masalah perekonomian pun ayana nges loba masalah Ayana harga dolar itu udah di atas ribu, bahkan mau menginjak ke ribu. harga nararaek ayana teh mobil melaju susu melambung kacang terjepit dengan kolor nomor rosot dunia perpolitikannya pun sekarang sudah tidak stabil naon sabab sabab menteri naoge geus kenaan virus Allahu Akbar Karim Dina bidang sosial ibu harus tahu bahwa ketika Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur disibukkan dengan virus, maka di sebelah pulau yang lain sedang terjadi pertikaian antar kampung. Kemudian di bidang-bidang yang lainnya Allah Akbar terjadi kredit di negara orang teh. Chaos yang luar biasa. Maka solusinya hanya kembali kepada da orang mah abdina Allah, orang mah hamba dibulak balikan ku Gusti. Allahumma salli wa salli wa barik Ibu bapak kaum muslimin, tina eta kalimat subhanalladzi asra bi abdihi aya kalimat lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berarti perjalanan Isra wal Mi'raj teh waktunya di malam hari berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tinggal sedayana orang buka kitabna dina kitab bayi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal bait. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ada di Hijir Ismail dekat Baitullah. Id atahu Jibrilu wa Mikail dongkap malaikat Jibril sarang malaikat Mikail wa ma'ahuma malakun akhar jeng para malaikat-malaikat anu sanesna. malahu jaubihi jam-jam. Malaikat nyanak Rasulullah kasumur sumur jam-jam. Ia proses nu pertama nu disebat proses pembersihan diri. Halo Rasulullah dicana ke mana tadi kas sumur otomatis Rasulullah teh diibakan nangek cair naon etan disebat proses pembersihan diri pastal kau a Rihi maka malaikat ngabaringkan kanyeng-nabi pasako tulu nabi di Black nabi di bedah nabi dioperasi di di mana di min sugrati nahrihi ila asfali batnihi ti mimiti kelokan anak nabi dugikan kehandapan patuangan anak nabi dari mulai tenggorokannya nabi sampai bawah perutnya nabi nabi dibedah ku malaikat badai naon nabi dibedah pastah roja bahu maka diangkat manahna nabi pagosalahu maka dicuci itu proses nu kedua, disebut proses pembersihan hati. Allahumma sholli wa salli wa barik. Halo. Araya kene. Dina proses pembersihan hati ayat tilu proses. Hiji taholi, dua tahali, tilu tazali. Naon cenah? Tah ieu nu kurang dilakonan. Rojab Sa'ban Ramadan teh bukan hanya ngabersihan diri wae tapi wajibun eta wajib ngabersihan hati melalui proses taholi proses tahali dan tazali apa itu taholi proses ngabersihan hati tinu kotor jadi bersih apa itu tahali proses ngabersihan hati tinu bersih jantan indah karena proses tahali kata orang tasawuf ahli tasawuf mengatakan adalah proses menghias hati Tazali proses bertemunya hati dengan sang pemilik hati. Halo? Araya kene? Dina hate aya penyakit. Dina hate aya naon cenah? Mata kudu dibersih. Inna fi jasadim ni ada mulughah. Ida suluhat suluhat jasadu kullu wa ida fasadat fasadal jasadu kullu ala wa ya kalbu. Dina diri anak Adam teh ayah daging, lamun dagingna bersih kalakorana alus, lamun dagingna kotor korona goreng patut. Naon eta daging? Nya eta hat. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jejeng jreng, jreng jreng. teh lentera hirup, hate teh raja diri, maka kudu dijaga. Jagalah hati di dalam diri kita Karena ia adalah raja yeah, yeah. Jagalah hati di dalam diri kita Karena ia Selamatnya hati, selamat hidup kita. Kotornya hati, celakanya kita. Aduh. Bersih hati salam, mat kotor hati cilak. Sabab hati mah tempat segala rupa. Tempatnya cinta ada di dalam Aduh. Maka wahai ahwat, carilah pasangan, cari hatinya, lihat hatinya, jangan lihat ketampanannya. Karena tampan itu hanya casing. Tampan itu kadang suka membohongi. Betul? Carilah dan lihatlah hatinya wahai akhwat. Hati-hati awewe. Awe tong kajebak ku kasep nalalaki. Lelaki enak malah modus. Betul? Ngomong I love you tapi tidak berani mengajak ke penghulu. Bisa memberikan coklat tapi tidak mampu memberi seperangkat alat sholat. Ngomong nak my darling Hanibani Switi aku hampa tanpamu. Aku galau tanpa dirimu. Aku berjanji akan membawa kamu ke pelaminan. ngomong gitu tugiken kaubobogohan oke 5 tahun Ari kawin deng bababaturan sorangan mata menyerite pasti hatnge dit lewe soca ngelak mulut nyanyinyali mantan kawin deng batur. Seharusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan ya. aduh <laughs> lain mending perasaan saya tak curiga nggak lama neng awas teteh hati-hati kalau mau lihat hati seorang laki-laki lihatlah ahlaknya tadi apa yang dikatakan kalau dagingnya bersih, tingkah lakunya bag. Kalau dagingnya kotor, tingkah lakunya jel. Apa itu dagingnya? Itu hat. Jadi kalau mau lihat hati seseorang, Neng, lihatlah aja tingkah lakunya. Mau tingkah laku eta sila laki goreng, jauhan. Aa, ah, ah, jangan lekas nu diriku, aku mahal. Itu Ya mah awewe zaman ayeuna dibawa ku lalaki lain mahram, daek. Kamu diajak pakai motor rucan lunas. Ker naik motor <laughs> juri, Bawa salih bawa salih bawa barik. Hate ayat tujuh lapis. Kosron, sodron, kolban, fungadan syagopan, sharon luban. Naon cenah? Heeh, eta welah. Tina setiap lapisan hati ayat penyakit. Yang pertama al-kidbu wal hasadu wal kibru. Kemudian apa lagi wal bahil. seorang pisan. Dina kitab Iya ulumudin Al-Imam Al-Ghazali mengatakan sampai ada 36 penyakit hati. Itu harus dibersihkan. Di antaranya al-kidbu, gede bok. Tak iya, osok hong Tuh, dah osok atuh. Berarti kotor hatena. buat ibu-ibu bawatos kacaoge Bapak tinggalkan mama alus menang merek padahal menang ah, kotor aya eh bapak-bapak soka bohong bebeda kapamajikan rekarona padahal manaan Allahu aya nu gitu ehmit Santri suka suka berbohong, kadang rentan berbohongnya. Bilang ke orang tua mah, kata Pak Kiai harus beli kitab. Mesti diberi duit ku kolot di jajanku. Dipakai bobogohan. Ah. Tidak, tidak, tidak. Santri di sini insya Allah soleh solehah. Insya Allah, insya Allah. Hari santri mah tidak ada waktu untuk saling mandang memandang. Paling nggak bolongan dina hijab nalika ngaji. Ibu bapak. Halo. Jadi dibersihkannya dengan apa itu bohong? Kejujuran. Cintarik. Jujurlah pada hatimu, jujurlah pada hatiku, jangan ada dusta di antara diriku dan dirimu. Jujur teh eta eh, teh mata kebersihan hati dina bohong. Sok tuturkan ia hadisnya. Inna sidqa. arisanya na eta kejujuran. ya di ilalbirieta mata jadi kehaan wa ari na eta kehaan ya di ilal Jannaheta mata ngajakan urang kasurga jeung arisa nyana eta kabohongan, diilal pujuri eteta matat jadi kagorenganng arianya eta kagorengan di mata ngajarikan urang asukanaka sakkali nga bohong satu titik hitam Dua kali nggak bohong, dua titik hitam. Tilu kali nggak bohong, tilu titik hitam. Semakin kita berbohong, maka semakin hitamlah hati kita. Semakin hitam hati kita, maka semakin kotorlah hati kita. Semakin kotor hati kita, maka semakin jauh kita kepada Allah. A'udzubillah imin. Mata bersihan, tahan. Mun urare bohong, tahan. Gusti, abdi mau nggak bohong. Hati abdi kotor, Kita, ibu. Contoh, ibu diberes sesehan kusalaki. daripada main nyokot wae. Ayah nu kitu di dia istighfar. Nu kadua penyakit htt naon? Wal hasadu, hasud. Naon cenah? hasudnya apa? Hasud itu berpikir bagaimana menjatuhkan orang lain. Bagaimana agar orang lain hancur. Bagaimana orang lain itu runtuh. Kumanya supaya si Eta dagangannya tepayu. Kumanya supaya si bisnisnya temaju. Na'udzubillah Karena hasud itu berasal dari iri. SMS senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. melipul melipulkas panas tiris. Batur nu meli maju manena nu nyeri huntu. Batur nu meli motor manena hese mo malar modal-modal amit-amit. Halo, jangan hasud. Karena hasud itu kata Nabi sanes ngan ukur ngotoran hati, tapi matak nyeepkeun karena ganjaran ibadah urang. Nauzubillahi min Iyyakum wal hasada fa inal hasada yaqulul hasana kama taqulu narul khotoba au qulal usba. Hei kalian, hei semua, bahwa hasud itu akan merusak pahala ibadah kita kata Nabi. Kama taklu narul khotoba akulal usba. Siga sene anu melahap kayu bakar. Na'udzubillahi imin Matak bersihan eta hasud. Bersihan eta iri kunaon. Syukur. Naon sana? Ya? Ku kona'ah, ku syukur. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik yeah, yeah, yeah. entong iri kabat namun batur maju sok doakan lain di tenggelan salah kita Iya mah tatangak nu maju salah kini dicabokan atuh bapak tinggali batur mah geus motor bapak iraha Bapak tingali batur meli mobil, Bapak iraha. Bapak tingali batur Bapak imana direnov deui, Bapak iraha. Bapak tingali batur kawin deui, Bapak iraha. Kita gitu aja kita. Gitu. Lamun hirup itu bunga itu Matak set. Eh, met amit. Eh, met amit. Entong bisa stres. Ningal dunia mata teu tangga sabab mual ayat tungtung iri kasalaki batur tekengeng ibu-ibu salaki dicabokan bapak salaki batur mau menikah sep nah hari bapak menikah wae meni ubuh pulungan naon tong kitu bapak oke kudu bersyukur kagaduan istri saya ayah tong dibanding-banding yang pemajikan tetangga nyeri hati pak maka bersyukur we oh mamahku sayang my darling walaupun dirimu seperti ini dulu engkau cantik tapi sekarang masih cantik biarkan orang berkata apa yang penting aku padamu ah si bapak asok kita tara bu Dadah. Ibu tara dipuji ku si bapak matak ibu nak ciresep ngagelis pipi make bedak cempaka bibir make lipstik mirabella mata make sidau anabella wios aslina etarara sifat terus dracula no penting mah kan salaki bahagia anu paling untung mah pamajikan teh lo bagai ho oh make tiung merek Elzata make baju merek Pahira keluar jalan-jalan make Toyota Mam oke di rumah makan ampera. Hanya Hanyakal hatena merana sabab salakina kagoda budak SMA. Ah! Mata mending bersuk. No penting mah saya ayah we. Alhamdulillah terus, alhamdulillah lagi, alhamdulillah aja. Insya Allah senang hidup teh. Amin atuh. Sok ABG syukuri, jangan iri sama teman yang sudah punya pasangan, jangan iri. babaturan bukaboko santri mau oh, gampang pisan santrimah gampang pisan babaturan buka keboko cari hayang hukum maha nugelis anak ajengan Bengharsholehahlawat 10 asli nama terus oh, sekolah maka lamunyong gitunya nugelis anu sholehah anu bisa ngaji maca sholawatnya0.000 laang tambahan 20.000 macalawatang emangnya macalawatang wa pas di bertanyalah kepada cermin karena cermin tak pernah berdusta kaca sholawatan tapi menbogor nuis kaca banget Tengah dukung ibu jadi obat hasuk lanjut carapende nanti udah carahe Nah, teh karaos yang ngaos tehnya. Tadi teh setengah sebelas, enak tos jam sebelas lebih dua puluh. Berarti tos lima puluh menit. Alhamdulillah. Sepuluh menit ini sejam Sajam ini siap tuh. Dua jam deh. Tilu jam deh. Cekek daina aku sararea mana? <laughs> Balik sejam balik dua jam. Hapunten pisan. Amplop atas dirapet. <laughs> Tapi pangersa ajengan, abi punten tun, abi materesep amplop. Tuh ada. tak nah, iya, iya kotor hati dah. <laughs> Di antawisna ya itu suuzon. Apa buruk sangka itu. Ayo mah tebak ke amplop, nu penting mah i ikhlasna. <laughs> Justru kadiatnya bareng milari am amal. <laughs> apa yang kita sombongkan semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah betul nalaki jadi aki-tahisgelis na istrijan Allah akbar mata tongomnda orang bakal maut saya gagah-gagah najjalmi bakal jantan bangkek kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasatah etang tukang oj hmm. tukang judi tukang judi tukang mabok tukang rentenir tukang ceramah pupus pupus pupus tukang ceramah banyak tukang ceramah pae tukang ceramah pak e. ustad pupus si Oce batuk anu batuk Allahu Akbar. Pak RT mati. Pak RW mati. Pak Kades hmm, ayah kene Pak Kades. Pak Ustad ngubur. Pak Ustad mah bagian ngubur. Sok bayangkan ku ibu-ibu atau pedit eta mah hari bedak mah meser ku nyalira atuh mah nya kedah pangmeserkeun ku caroge. Tara pisan pangmeserkeun bedak tara paingan gareuneuk atuh. <laughs> Ari si bapak sok meserkan kutang punten manawi? Nya meser lira kade. Tekengeng miwarang meser kutang kacaroge, caroge. Kedah ku lira sanes nanon bilih tepas caroge meser nomor 17 ibu nomor 15 kita angge ku ibu Ayana ku si bapak digunting dan badir. Ayana dipakai masker jangan nutupan virus corona halo cing balager tah si kieu pangmukakeun cai bager tah kita bersih hati, tepuk tangan atuh tah kitu Kudu gitu ibu. Ha. Atur ah, lo. Oh mangga. hari bos. Ciri-ciri nu bersih hati mah. Bahasa teh rausin. Kayak cina manawi amplopna bade ditambihan deui cina. Nah kita nu bager. Dan teh nu bager mah teh hitungan. Nu bager mah teh hitungan. Apunten Ustadzah. Aduh. Aduh, leho semakin ngambang. Wiyo satu ibu tong yang serikun. Sana spirus, ya mah kacapean teuing. Iya. Mm Dari mana-mana oke atau manusawi ce ari loba nyarita loba gerak mah capek. Tapi mudah-mudahan cing dibalas ke barokah jengganya nanti Allah. Yang penting mah terus ngaji we, wios leho mana bisa diletak lamun teu diletak di la dielap atuh lain ibu-ibu di dia semakin berang semakin areror kabeh manya leho lamot, dilamot kecuali leho caroge mangga etama Ari Rizki nya lamun hoyong seueur hoyong ngalir teras sarang barokah cing resep ngalir we rezeki teh ka istri aslina ieu iya mah dina katerangan atuh da kumaha deui sabab harta salaki punten rizki salaki eta teh rizki istri betul ibu waduh asa pamunang Mata gampang salaki mayang bengar punya ayah nusok ngagosip tadi ngagosipbug tegosip naon margin margi upami ngagosip mah nyarekentatagi upamidica jantanbahbah de dosanasami sarang nuang daging bangke saudaranya lra naudzubillahmin upami nu dicarioskeun teh lepat jantan fitnah Ari fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka sahur Nabi, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut." Cing saning jalma nu iman ka Allah, percaya kana poe akhir, nyarios cing sae saumpami teu tiasa nyarios sae mendingan jempe, mendingan tah kitu. Halo. Tekeng nyarioskeun tatanga genut tong tinggal tinggalikeun itu drum ngaliwat entong tatangga boga mobil tinggal tinggalikeun itu menang ngeriditing pada tahunan entong Ayah manfaatan teu teu ayah. jangan pernah sibuk membicarakan kesalahan orang lain tapi sibuklah mencari kesalahan diri sendiri betul terkadang kita tidak bisa melihat uh, terkadang kita mampu melihat semut di seberang lautan tapi tidak bisa melihat gajah di pelupuk mata. Cilaka. Ari seseun batur diurus, ari seseun sorangan num tekengeng tekengeng. Uskut la tatakalam. Diam jangan banyak bicara. Shh. Gitu. Hmm. Kumaha cenah Kang Dai lamun dicarioskeun ku batur, ciri-ciri anu hatena bersih dicarioskeun ku batur anjeunna atok. Naon margina apal sabab dicarioskan ke Batur teh matak ngorotan karena dosa Amin atuh matak jempe we dicarioskan ke Batur teh ece ece ayo ngomongkan ece wios ngorot dosa gitu nu bersih hati orang ada diomongkan ke Batur teh langsung we burahai irarai teh berum irung rebing eh cepir rebing beri dibalas ece ece ece ayo ngomongkan ece orang mana eh tak kampung sebelah Oh si eta si eta mati bakal oke ngewa ka urang abad si eta nabat ngewa ka urang baheula salakina teh nya bogoheun ka urang pan ku orang ditolak apa teh si eta ai si eta salakina ka mana nya da ayeuna mah kabur bejana, nama eh apa teh si eta ai si eta budakna sabari nya di mana da bejana mah cenah ka kota tapi ting ka marana eh ari si eta imahna di dinya kene da bejana mah cenah di mana si eta mah teh boga imah meureunna nya eh apa teh si eta mah kamari batur ngararaji da si eta mah teu eh amit-amit si eta mah eta ka babu salam eh si eta mah eueuh alus-alusna si eta mah ah eueuh pulunganeun si eta mah ngaliwat oge meni bau tara mandi benernya eh kamar banyak make tiung apa itu buk nanti ngurama apa itu kutu nanti ragrag eh apa tuh saya eh saya tuh pakai behal eh untuk lagi menit pantas saya pakai behal eh gelis saya tuh mata saya tuh pun ngomongkan orang tahun dedengnya dan saya mah ih bet abis saya tuh Tulu, eh omongan dukikan kamar lalu cerah tujuan lokal. Ayah nuk itu. astagfirullah, Inna lillahi wa inna ilaihi aya dileh amin ya Allah ya robbat ya Allah bersihkan mana-mana habis ada Ya Allah bersihkan di Allah di nasagala panyakit bersihker di nasagala kotoran biji bohong jiji muka 2 hasut muka tilu non tadi muka ngomongkan Batur mukalima sombong halo oleh Bismillahirrahman Irrahim Allahumma ya mubal sabi lamun urang manaon ku ngaji ku maca Quran kushodaqoh ku alus katur amin atuh Insyahias Saat itu Rasulullah tazali disiapkan buruk. Wahwa dabatun abiyadu tawilun fakol himar al bagol. Anu lebih jangkung daripada himar tapi tidak melebihi tingginya kuda. Seperti kedelai. Eh, keledai. Kecepatan buruk tujuh kali lipat kecepatan cahaya ngebelesat. Akhirnya Rasulullah sampailah ke Masjidil Aqsa ui haram atau bulak bai paraullo teh isra majil haram kejidilsa pan ayat La minal mail Haral masjidilso barok na awas garis ba iya kali bar kamana nga rujuk na barokah tinggal ui Barok diberre kaberkahan dikeliling nah ke mana dikeliling masjidil aqs anu dibere barokahku Allah teh masjidil aqsok masjidil Harram hello mata lamun orangrang ayaah diiji masjid Insya Allah bakal kabarokahan lamun orangrang aya dihiji pasantren bakal kabarokahan Pan bahasan oke barokna haulahu. Allah memberikan keberkahan di sekelilingnya. Makanya ibu bapak kaum muslimin, barang siapa yang ada di sekeliling masjid, pesantren, ulama, santri itu akan mendapatkan keberkahan. Mata untung bisan ya orang di kelilingku pesantren. Atau caket jeng pesantren diwalar atuh bunga cat jeng pasantren bunga deket jeng kajengan Hoong menang barokah dukung ya pasantren siap nggak dukung ya pasren diwal ikhla siap dukung ya pasren dukung pasantren teh perlu didukung ngame naon ngame menang barkah bojengbujeng daukan bujeng-bujeng merek merek na oge da pedah deket kebagian barokah komo lamun me merek subha jangan menghalang-halangi apalagi mempersulit justru bisa mempermudah sehingga budak bisa ngelewat siga kil. itu mempermudah halo mempermudah pasantren teboga jalan sok bere jalan betul Halo <laughs> sahur pengersa ajangan teh ayat jalan anu tiasa menghubungkan antawis pasantren sarang jalan rayangan kehalangan kusawa dan selama ini belum bisa mengikhlaskan maka lamun Abi numboga sawah mecu diboku Pasantrenrek diwakkap kehendah boko keut celisiuk Nah apa karena keterangan anak? Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Robbal. Mun apal karena keterangan barokah deket jeng pasantren. Barokah deket jeng ajengan pasti bakar berlomba-lomba marere ke ajengan, marere ke pasantren. Sayang seribu sayang, banyak yang belum paham tentang keberkahan dekat dengan pesantren, dekat dengan ulama. punyasrapal sok dukung di pasantren sok dukung ya ajengan dalam siar dakwahna peperihun orangny pasantren mata bisa atuh me rupiah dua rupiah peperi orang ter bisa ngadugikan ayat-ayat Allahjeng nabi atuh nga dukung nggak ajengan amin atuh halo jadiokah Ibugara ajengan Barokah ah itu mah jijionan kang dai yang di pelong we lain dari nah, Abi mah dibaca kitabna anadru ila wajhil ulama ibadah barang siapa yang menatap wajah orang yang menyampaikan ilmu itu ibadah subhan ui Manjalasa sanjaldiuk enal Alilim ahli elmu saat tain dua jam kau akalahu atanapi tuang le ahli elmuluk matain dua wapan ausi amin atana pingu pingkengyasan ahli elmu kalimatain dua kalimah kauu atanapi papa ahli elmuwatainin dua lekahan atauu ta'ala maka Allah bakal merek keta jalmau sook tuang lerang ajengan anu sok ngupingken ceriosan ajengan anu sok papa Seang ajengan Jantainin oh bakalpanan dua surgakulu Jannah tiap surga misnu dunia marotain luasna salasasanun alam dunia Alhamdulilmun merek jalan jam pasantren itung surga Insya haloo Hoyom, nah teh arangka. ya kamu masjidil haram gratis teu make tiket ngan ka dituna make kapal jadi tong serdih nu boga duit ke Mekah mah teu make duit make kap Matak tong serdihnya tong serdih nu boga duit da ke Mekah mah make make duit ari kapal dibayarkeun Abdi alhamdulillah tak harus binikmat ngahaji kente dua kali jantan pembimbing Kementerian Agama teras karena kaangge jantan udah diangkat kendai sugan ngangge artos tuh justru diberi artos hmm. ya mah masihan motivasi ke ibu-ibu ada soyong menang kabarokahan sok nabung ti ayana nabung ti ayana urang arangkat ngahajikan amin atuh atau nabi umroh lah minimal tapi insya Allah ketinggal kepribadosi bakal kamarkah buat wajah-wajan atastas Ka'bah hmm. berbicara tentang baroknaulau kebarokahan anukeling mejid wasren rek ulama kurangtos paham sedayana tuh tinggal di pemijahan di pemijahan aya wali leras gitu Syekh Abdul Muhi saparawadi pamijahan Anjenatos nganun tapiinan Barokah keseanhari saurup Pak Ka Kades hari di Bau Nunggal hari diia Kecamatan sabarha penghasilan pendapatan masyarakat di atas rata-rata satu miliar daraga di pemijahan rata-ratanya satu bulan itu satu miliargentrek mereka berkahan seorang ulama dan itupun sudah wafat candi bere berdasarkan dunia maka yakin dan pasti maka dibalas na di akek dipasiana sasaudara surga tadi dua surga ya Allah mudah-mudahan Abisday kabarokahanku Babusalam is daya asuka-surga melalui pintu Babus Salam hammin ya Allah ya robbal lanjut lanjut lanjut lanjut saat atas na Rasulullah dugika Palestine dugika Majidil Akqsa Rasulullah ditawisan dua minuman luka hiji susu lka dua cair bodas asli lain jijizian Ya Rasul, perjalanan Mi'rajnya panjang, jauh. Salira bilis capek, eut hela ya Rasul. Muhun Jibril. Eut eta Rasul. Teras ya Rasul, muhun Jibril. Seepkeun ya Rasul, mangga Jibril. Teras ya Rasul, muhun Jibril. Halo. Rasulullah dihadapkan dua minuman, yang pertama susu, yang kedua arak. Rasul naras ka Jibril ya Jibril apa yang aku minum ini susu ya Rasul nulara kurang susu jibrilan Raulguru susu ya rassulku Hai Alhamdulillahulul eh, Alhamdulillah untung Jibril kamiut eh, eh, ya Raul umat An maraboeh untung kapung Rasulullah susu berarti lamun orang hoyong jantan umat Rasulullah res lain kanya pemahamanan Hai Nah jadi salah paham jang untukbuka susu hikmahna sa umpami urang hoyong diangkan umat Rasullah resep anu halal jauhan an minumlah minuman yang halal jahi minuman-minuman yang haram lain umat Rasul minum susu buat Awas ibu diamalkan tanah hungkul balik kerajaban di dia katanya angus salalaki Mama masih mana kesejabanan di mana Pak Busalam ngaji di Bandung ba ternyata eteta Rasulullahro Bapak be pada <laughs> Bapak mama balik kerajaban jadi streks Rasul. Rasul. Up. Rasul. Ibu, nah itu jadi kasih susu atuh. Ada ibu malah susu kasar ting, susu susu. Tong nyebat gitu. Neneng. Naon namina teh? Tah gitu. menujung neenan kamurangkali aya didoakan murangkali nacing sholehkup ngenenan murangkalinya kadek ngenenan baru macasholawat Sayyidina Muhammad setiap keyotaan air nenen anu dikenyotku murangkali TT bakal jadi barokah lamun bari maca salalaw tong sampaikan Ka budak teh Ibu bapak kamu sih. ah, entas ah. Kemudian diteruskan ya bakal error sadaya. Ibu atas jam setengah ibu. Halo. Atas jam setengah capek ente. Nah ente atuh dah. Oh, ah, oh. Teka rawasnya. Alhamdulillah. Allah Allah Allah. Eh teteh kakara tepi aladi barokna haulahu kakara tapi susu nah kumaha ya tehnya tadi teh kan bahas tadi subhanallah di asrobi abdi la ila minal majil aromi ilal majil akso ayeuna kakara tapi barokna haulahu nah jadi kena susu Rasulullah teh tazali itu ke proses nukatilu proses bertemunya hati dengan sang pemilik hati punya itu Rasulullah lang pertama patepang Nabi luar Nabi Adam naik langgit kedua patepangng Nabi luar nabi Isa naik ka langgit Katillu patepang jeng Nabi luar nabi Yusuf naik ka langit Ka opat patepang jenabillhoh nabi Idris naik langit kalimat patepang jenabil loh nabi Harun naik langit kagenp patepang jenabillahh nabi Musa naik langitketujuh patepang jenabillahh nabi Ibrohim Alaihissalam namunon Ik majang urang Rasulullah kapungkur Miraj bersilaturahmi kepada para nabi sebelumnya berarti kita harus senang silatu untuk ay lakihi wa siroima jingsaning jalman nuhoyong panjang umurna bari segina jing si mangka na bilhi wail ahir pal sirohiima jingsaning jalma anu iman ka Allah percayakana ahir jing ras siatu lo mas was wa. Di tengah perjalanan Rasulullah melihat orang-orang yang bercocok tanam. Bahkan Nabi Allah Nabi Ibrahim mengatakan, "Hei Muhammad, hei Nabiullah, sampaikan kepada umatmu perbanyak menanam pohon-pohon. Menanam pohon-pohon yang nantinya akan berbu berbuah." Kata Nabi, "Pohon yang seperti apa?" pohon yang menjadikan mereka akan selamat di akhirat. Mujahidu fi sabilillahi ta'ala mudha'afun bi dhi'fi alfin asrin hasanah cek Nabi Ibrahim. Lamun eta jelema nanam pohon maka buah nate bakal dialang ke di akhirat. Kemudian dina eta tafsiran kitab teh hartina menanam pohon teh urang kudu resep jihad, kudu resep berbuat kebaik Barang siapa yang menanam pasti akan memet. Halo. Tah kitu. Mangga pangarsa. Tah ieu iya, bade nanam. Nanam kahadean anjeuna. Doakeun anjeuna cing damang. Amin atuh. Kurang oke okay, calik di dia ker nanam, nanam naon, nanam kahadean. Mudah-mudahan ganjaran bakal disamperin ke di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Pangarsa ajangan nuju nanam, nuju jihad. Ayeuna Yuswana 11 tahun di pasantrena ke 12 tahun ti 11 tahun 14 tahun dugikankah nyalamatkan kurang ke di akhirat Amin ya Allah ya robbal Wow dukan ke Sirotul muntaha dukan ketawa terang anak sabab syur pisan kejadian anu ayah di Cirotul muntaha dan di serangan Pu Jibril sabab Jibril matawan Tuun margi Pakisan diajak teh Alim ya rassul Sa umpami Abi lebet ke Sirotul muntaha dan badan abdi engke hancur berkeping-keping Sidratul Muntaha Al Mustawa itu adalah tempat yang paling tinggi derajatnya untuk orang-orang yang diangkat derajat seperti dirimu Allahumma salli wa salli wa bari ke orang terangkan Nukumaha Sidratul Muntaha Nukumaha Al Mustawa seperti apa kejadiannya sampai Rasulullah uih deui ka Mekah nyarioskeun ka Abu Bakar ka orang-orang munafik mereka orang-orang ngutu percaya ke kurang terangangkannya kamu diang Doi naikdo Kalimbangngan Jaa tuturtugan lamun pidato tongka balinaan di Be tennggeskukuruukan